Bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Bisa melakukan musabakah fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba menuju akhirat. Berlomba-lomba mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Dan ini adalah merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sidang Jumat Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam mengatakan, sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, "Idza mata al-insan, in qata 'amalu illa min thalath: sadaqatin jariyah, wa 'ilmin yuntafa'u bihi." وولد صالح يدعو له رواه المسلم Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan apabila manusia itu meninggal, in qata amalu ila min salas akan terputus seluruh amalannya kecuali tiga. Yang pertama sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salih yad'u lah. Anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini di sana terdapat suatu amalan yang di sana tidak akan terputus walaupun orang yang pernah mengamalkannya sudah meninggal. Yaitu yang diantaranya ilmu yang bermanfaat ilmu yang yuntafa'u bih ilmu yang bermanfaat yang bisa menyelamatkannya dari dunia dan akhirat ilmu yang bermanfaat yang dimana termasuk dari fisabilillah dia berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan Man kharaja fi talab al-ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah hatta yarji'a sampai dia kembali ke rumahnya. Ini adalah merupakan keutamaan dari mempelajari ilmu. Yang di mana Seseorang bisa mengetahui tentang agamanya. Yang dimana seseorang bisa mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan ilmu. Yang dimana seseorang bisa ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Tentunya dengan ilmu yang bermanfaat. Dan ini adalah merupakan suatu pertanyaan yang nanti akan ditanya oleh malaikat di alam kubur menanyakan man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk siapa Rabbmu siapa nabimu dan apa agamamu seseorang yang hatinya penuh dengan keimanan yang mana dia mempelajarinya ketika berada di dunia mempelajari bagaimana mengenal agamanya. Bagaimana dia bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia bisa ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Maka spontan dia akan menjawab Allahu Rabbuna. Allahu Rabbi. Allah adalah merupakan Rabbku. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Dan Islam adalah agamaku. Suatu pertanyaan yang nanti akan ditanya di alam kubur. Sehingga seseorang bagaimana dia bisa mengetahui agamanya? Tentu dengan mempelajarinya. Mempelajarinya ilmu yang bermanfaat. Bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana dia bisa itiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi kemungkaran-kemungkaran, kebidaan-kebidaan, tentunya dengan ilmu yang bermanfaat, yang di mana seorang bisa membedakan antara sunnah dengan bid'ah, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, dengan ilmu yang bermanfaat bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram dengan ilmu yang bermanfaat. Bisa mengetahui ini yang baik, itu yang buruk, tentunya dengan ilmu yang bermanfaat. Bisa itiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempelajarinya, karena dalam sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Yang dimana kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk ittiba. Kepada Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Dan tidak menyelisih. Dan tentunya kita bisa mengetahui ini semuanya dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yuntafa'u bih. Dikatakan oleh Nabi SAW ilmu yang bermanfaat yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jangan sampai seseorang menyelisihinya karena terdapat ancaman yang keras Allah Subhanahu wa taala mengatakan dari ladzina yukhalifuna an amri antusibahumul fitnah ayusibahum azabun alim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan maka hendaklah orang yang menyelisihi Rasulnya takut akan ditimpa fitnah. Apa itu fitnah? Dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir ayat ini yang dimaksud fitnah di sini adalah merupakan kekafiran dan juga kemunafikan dan juga kebid'ahan. Au yusibahum adzabun alim atau akan tertimpa, ditimpa siksaan yang amat pedih. Karena dia tidak itiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada dia menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengulang di dalam khutbah hajahnya beliau ulangi terus menerus فإن خير الحديث كتاب الله sebaik-baiknya hadis yaitu Al-Qur'an wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan sebaiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha dan sejelek-jeleknya perkara adalah perkara yang muhdats Nabi selalu mengulang dalam khutbah hajahnya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah merupakan pedoman seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai dia menyelisihinya, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, yang di sana ancaman yang keras sebagaimana yang tadi kita sebutkan, yaitu siksaan yang amat pedih Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan min amrina, ini bukan agama agama Islam. Fahuwa raddun, maka akan tertolak. Sebanyak apapun amalan seseorang, apabila dia menyelisih Al-Quran dan Sunnah, fahuwa raddun fasidun maka tertolak. Maka bergembiralah orang-orang yang tamasuk bi kitabillah wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bergembiralah. Mereka hidup di atas Al-Qur'an dan sunnah dan mati pun di atas Al-Qur'an dan sunnah. Mati dalam keadaan husnul khatimah mati dalam keadaan dia ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mati dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha. Mati dalam keadaan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena dia ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wa na'udzubillah. Seseorang apabila dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan melakukan kebedaan-kebedaan. Meninggal dalam keadaan dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Meninggal dalam keadaan dia melakukan kemungkaran-kemungkaran. An Jabir radhiyallahu taala anhu qala Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yub'atsun nas ala ma mata alaihi. Manusia itu dibangkitkan keadaannya sama seperti keadaan dia meninggal meninggal dalam keadaan sunnah. Dia dibangkitkan dalam keadaan sunnah. Dan juga apabila dia meninggal dalam keadaan Allah murka. Kebedaan, kemaksiatan, kemungkaran. Maka dia dibangkitkan dalam keadaan melakukan kemungkaran. Wa na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.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 Pelajarilah Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana seseorang bisa mengerjakan sesuatu yang sunnah? Pelajari. Bagaimana dia bisa mengenal agamanya? Pelajari. Tentunya dengan sanat-sanat yang sahih hadis-hadis yang sah yang telah datang kepada kita semuanya, mempelajarinya. Karena semuanya telah ada. Kitab Sahih Bukhari sudah ada. Kitab Sahih Muslim sudah ada. Yang dimana dua kitab ini dikatakan oleh para ulama asahul kitab ba'da kitabillahi subhanahu wa ta'ala yaitu al-Bukhari dan Muslim dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran yaitu Bukhari dan Muslim. Dan masih banyak kitab-kitab hadis yang lain yang perlu bagi kita semuanya untuk mempelajarinya. Agar kita bisa mengetahui agama kita. Mempelajarinya, mengamalkannya. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala mempelajarinya, mengamalkannya agar seseorang bisa terhindar dari kemaksiatan, bisa terhindar dari kebidaan-kebidaan. Allah Subhanahu wa taala akan menutup taubat orang yang melakukan kebidaan sampai dia meninggalkan kebidaannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah tajabat التوبة an sahibil bid'ah hatta yada بدعته. Allah menutup pintu taubat orang yang melakukan kebid'ahan sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Ini juga termasuk dari ancaman yang keras. Yang dimana seorang menganggap dirinya dia telah melakukan suatu amalan yang benar. Padahal tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah dia mengerjakan. Bahkan dia melihat orang lain banyak yang mengerjakan. Qala al allamah Syekh bin Baz rahmatullahi taala alaih. Beliau mengatakan tidak sepatutnya seseorang untuk melihat atau mengerjakan kebidaahan dengan dalil banyak orang yang melakukannya. Limada? Karena tolak ukurnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Bukan tolak ukurnya banyak orang yang melakukannya. Lah. Tapi Al-Quran dan Sunnah. Kalau emang di sana menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Maka kita tinggalkan. Yang sebagaimana pada bulan Rabiul Awal di sana ada kegiatan-kegiatan. Seseorang melaksanakan kebidahan-kebidahan. Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak kemungkaran di dalamnya. Yang dimana kemungkaran di dalamnya yaitu ikhtilat, campur baurnya antara laki dan wanita dalam satu tempat. Ikhtilat. Dan ini kemungkaran. Kemungkaran yang lain, mereka menganggap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir, hadir bersama mereka sehingga mereka berdiri semuanya. Ini termasuk kemungkaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berada dalam kuburannya sampai nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau yang pertama kali yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga beliau keberadaannya misalkan mereka meyakini berada di sekeliling mereka sehingga mereka berdiri menghormatinya. Ini suatu kemungkaran. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga pelajari Al-Quran dan Sunnah. Agar bisa mengetahui mana yang Sunnah. Mana yang bid'ah. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi kita semuanya. Sepatutnya agar tidak terjerumus ke dalam kebedaan Mari kita mempelajari ilmu yang bermanfaat. Tidak ada kata, saya sudah tua. Saya sudah berumur 60 tahun. Saya sudah berumur 65 tahun. Dalam mempelajari ilmu adalah minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai dia keliang lah. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu taala seorang imam ahlu sunnah ma'ruf dengan karangan-karangan beliau Beliau membawa tinta kemanapun dia bawa. Seorang bertanya, wahai imam, sampai kemana engkau akan membawa tinta itu? Kemudian Imam Ahmad mengatakan, saya akan selalu membawanya sampai saya meninggal. Saya bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mempelajari ilmu yang syar'i. Itu anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, semuanya lelaki dan wanita wajib mereka semuanya untuk mempelajarinya agar mereka bisa mengetahui agamanya bisa mempelajari mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah bisa mengerjakan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sehingga tidak ada kata terlambat saya sudah tua silakan anak saya saya belajar biar saya tidak belajarlah semuanya anaknya suaminya istrinya, semuanya mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Terutama suaminya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya yuhalladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ku jalalah diri kalian. Wa ahlikum, kemudian keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana kita agar terjauhkan dari api neraka? yaitu dengan mempelajari ilmu yang syar'i diri kita, istri kita, dan juga anak-anak kita semuanya mempelajari Al-Quran dan Sunnah agar dia bisa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bisa mengerjakan amalan-amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga dijauhkan dari kebedaan-kebedaan kemungkaran-kemungkaran yang di sana tidak ada dasarnya sama sekali, tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa aqimis shalah.